Digital Radio 2.0, listening everywhere, broadcasting anywhere, only on harleyradioshow.com. Waktu Studio dengan bangga mempersembahkan Om Tidak, aku tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit cepat, kita perang jalan kebenaran. naga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ija, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Sebenarnya Woro Kembang Sore merasa tidak enak. Laki-laki itu sudah terlalu banyak menolongnya. Tapi apa boleh buat, dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dia belum pernah pergi kemana-mana, apalagi pepergian yang jauh seperti sekarang ini. Akhirnya, Woro Kembang Sore membiarkan saja laki-laki itu mencari keterangan tentang ibunya di desa Jawa. kalau saya mengganggu. Ah, iya. Ini saya buatkan bubur santan. Ah, aduh, tidak usah repot-repot, Nyi. Saya sudah cukup merasa berhutang budi karena Nyiwa Wadidang mengizinkan saya menginap di sini. Oh, ah. tidak repot kok. Hanya sepiring bubur. Hmm. Ah, itu tadi suaminya pergi kemana? Uh, <laughs> anu, Nyi. Barangkali dia ke Jepang. Katanya ada urusan sedikit. Uh, katanya lagi nanti malam hmm. dia sudah kembali ke sini kok, Nyi. Wah, wah, wah. Hebat sekali. Benar-benar eh? hebat. Ah. Pasangan yang serasi. Saya yakin kalian berdua pengantin baru. jangan oh. Jangan-jangan malah sedang berbulan madu. Ah? <laughs> Siapa yang berbulan madu, Nyi? Ada-ada saja, Nyi, ini. <laughs> Pokoknya saya senang iya, kalau Nyi. melihat pasangan yang serasi. <laughs> yang laki-laki tampan. Perempuannya cantik seperti Nini. <laughs> ya, ya, ya. Uh, siapa nama Nini? Uh, Woro Kembang Sore, Nyi. Aduh, aduh, namanya bagus, ah. orangnya cantik, ah. lain hmm. dengan saya. Nyi Wadidang yang sudah tua ini. Sudah tua, peot, janda lagi. Hmm, pokoknya serba jelek. <laughs> yang penting hatinya baik, Nyi. Kita tidak bisa melihat orang, hanya penampilannya saja. Ya, tapi penampilan kan juga penting. Kalau penampilan seperti jiwa didang ini ya memang repot. <laughs> Badan tambah gembrot, Mau pakai pakaian apa saja, tidak ada yang pantas. Uh, <laughs> oh ya Nini, ya, Nini. itu dimakan buburnya. Nanti kalau butuh apa-apa, minta saja ya. Ah, iya Nyi, terima kasih. Di sini jangan malu-malu, yang bebas saja. Yang enak gitu loh, Jangan sungkan-sungkan kalau membutuhkan sesuatu. Eh, ya sudah, saya mau kembali ke dapur, mau menceram air panas. Itu, dimakan buburnya. <laughs> Iya, nih, Nanti saya makan. Kembang Sore terharu sekali. Dia tahu Nyiwa Didang, pemilik pondok, bukanlah tergolong orang mampu. Tapi wanita tua itu telah dengan tulus bersikap baik padanya, bukan basa-basi. Di samping itu, Nyi Wadidang orangnya lucu, bicaranya ceplas-ceplos. Waro Kembang Sore merasa sedikit terhibur. Sambil tersenyum, Gadis itu meraih piring bubur, kemudian mulai makan sesuap demi sesuap. Pagi harinya, Waro Kembang Sore terjaga Begitu telinganya mendengar bunyi ringkik kuda tak jauh dari ruangan biliknya. Dia segera duduk dan melipat kain yang dipakai sebagai selimut. Cahaya matahari menerobos lubang-lubang dinding. Rupanya gadis itu bangun agak kesiangan. keadaanmu, kembang sore? Kau bisa tidur nyenyak semalam? Kau kelihatan lebih segar. Mm, ya, sekalipun sederhana ruangan ini, cukup hangat untuk istirahat. <laughs> ah, kapan Tuhan kembali? Baru saja. Oh. Tadi sebelum Fajar menyingsing. Kalau begitu, Tuhan tidak tidur semalam. <laughs> aku sudah biasa. Eh, uh, apa aku kelihatan loyo? Ah, sama sekali tidak, Tuhan. Tuhan masih tetap kelihatan segar. Uh, oh ya, hmm? uh, bagaimana? Apakah Tuhan bisa memperoleh keterangan tentang ibu saya? Ya, kau memang beruntung kembang sore. Ya. Rupanya ibumu masih tinggal di Japan. Oh, syukurlah Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu rumahnya? Ya. Aku bahkan sudah ketemu dengan ibumu. Oh. Hmm. Kami sempat bercakap-cakap sebentar. Dan rupanya ibumu dalam keadaan yang kurang sehat. Tapi benar dugaanku. Dulu waktu masih muda, pasti ibumu sangat cantik. Sekarang pun masih kelihatan cantik, ah. walaupun agak kurus. Bagaimana Tuhan bisa menemukan rumah ibu saya? Ya, aku bertanya ke sana kemari. Oh. Tidak langsung berhasil. Lalu aku bertanya kepada seorang warga desa Japan yang tempat tinggalnya tak jauh dari rumah ibumu. Ya. Mula-mula dia tidak kenal siapa itu Retno Dewati. Hmm. Lalu aku mencoba memberikan gambaran lebih jelas sesuai dengan apa yang sudah kau ceritakan kepadaku. Bahwa ibumu menikah lagi dengan seorang pria keturunan Arab. Lalu warga desa itu menyebut nama pria tersebut. Uh, Umar Makdum Sarpin? Ya. Ah. Dia kenal baik ayah tirimu itu dan dia lalu banyak cerita tentang ibumu. Katanya sebelum menikah, ibumu sudah lebih dulu masuk Islam. Dan seperti apa yang kau ceritakan, dia berganti nama menjadi Mutmainah. Nah, sekarang bagaimana? Kau puas? Ah, aduh, uh, saya sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan ibu saya, Tuan. Walaupun terus terang, Ah, ada sedikit perasaan takut. Iya. Ya, mungkin karena sudah lama kami berpisah sejak saya masih kecil, ya, Tuan. tapi ibumu juga sangat merindukanmu, Kembang ah. Sore. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Mm. Sayang dia tidak bisa bicara banyak-banyak karena terganggu kesehatannya. Uh, sakit apa kira-kira ibu saya, Tuan? Uh, eh, aku tidak tahu pasti. Tapi ibumu sering kali batuk. Dan kelihatan wajahnya sangat pucat. Ah, kalau begitu, sebaiknya kita segera berangkat, uh, Tuan. Sebentar, sebentar. Huh? Tidak usah terburu-buru. Tenang saja. Karena tujuan kita sudah pasti. Ah, iya. Hmm. Oh ya, kembang sore. Iya, Tuan. Uh, uh, maaf, karena aku mengaku sebagai suamimu. uh, <laughs> tidak apa-apa ya, demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak apa-apa, Tuan. <laughs> Tapi mengapa Tuan melakukannya? Mengapa? Hah? Eh, kau malu seandainya mempunyai suami seperti aku. Oh, <laughs> bukan begitu, Tuhan, uh, tapi... Uh, sudahlah, sudahlah. Aku toh sudah minta maaf. Uh, iya. uh, aku hanya tidak ingin memancing keributan dengan warga desa ini. Nah, sekarang kau boleh bersiap-siap kembang sore. Iya, Tuhan. Mungkin kau perlu membersihkan tubuhmu. Setelah itu, sarapan, lalu kita bisa berangkat. Setelah pamit pada wanita tua pemilik pondok, Woro Kembang Sore meneruskan perjalanan. Sekarang gadis itu tampak lebih bersemangat. Mereka berkuda menyusuri desa demi desa. Sebenarnya desa Japan tidak terlampau jauh. Tapi karena mereka berkuda perlahan-lahan, jarak itu mereka tempuh hampir separuh hari lamanya. Setelah melewati dua buah desa, berturut-turut desa Powijungan dan desa Kadangdangan. Kuda yang mereka tunggangi mulai menapak di daerah Jawa. Ambil ke arah kiri kembang sore. Ya, belok kiri. Ya, ya, ya. Ya. Yang ini, ini rumahnya. Wah, besar sekali dan bagus sekali. Halamannya juga luas. Banyak pohon-pohon buah. Dan rumahnya dikelilingi pagar bata merah. Bukankah kau sendiri yang menceritakan bahwa ibumu menikah dengan seorang saudagar? Iya. Hmm? Dulu katanya saudagar Umar juga tinggal di sini. Bahkan dia juga meninggal di tempat ini. Tapi kok sepi sekali ya, Tuan? Uh, Siapa saja yang tinggal di rumah besar ini, Tuan? Entahlah, Kembang Sore. Aku tidak tahu pasti. Tapi kulihat ada seorang pembantu perempuan. Nanti kau bisa tanyakan sendiri pada ibumu apa saja yang ingin kau ketahui. Sekarang, ayo kita masuk. Kita temui ibu kandungmu. Laki-laki tampan itu selesai mengikat kuda di bawah pohon, menghampiri Woro Kembang Sore, lalu memapahnya menuju teras rumah. Woro Kembang Sore duduk di atas kursi ukir yang indah. Sementara laki-laki tampan itu mengetuk pintu dengan sopan. Tak lama kemudian, pintu pun dibuka perlahan-lahan dari dalam. Uh, maaf, Nyi. Saya yang datang untuk memenuhi janji saya. Oh, kau... kau yang datang kemari semalam? Iya, Nyi. Saya datang untuk mengantarkan Woro Kembang Sore seperti yang sudah saya janjikan kepada Nyi Mutmainah. Uh, ini anaknya. Oh. Ayo Kembang Sore. Bukankah kau sudah sangat merindukan ibumu? Ini ibumu. Ini wanita yang kau cari-cari. Eh. Ibu. Benarkah kau kau waro kembang sore anakku? Benar, Bu. Aku kembang sore. Sudah berhari-hari aku meninggalkan Antapura mencari ibu. Allahu Akbar. Akhirnya di usia sejaku ini kau pertemukan juga aku dengan putriku. Ini kemang sore. Biar ibu memelukmu, nak. Ibu. Anakku. Ibu. Mutmainah segera menggandeng Woro Kembang Sore dan membawanya masuk ke ruangan dalam. Woro Kembang Sore dibawa duduk di atas kursi ukir di belakang sebuah meja marmer bundar yang mengkilap. Baru pertama kali itu, gadis tersebut melihat perabotan yang indah. Dia juga melihat ada banyak hiasan berupa kaligrafi yang digantungkan pada dinding-dinding ruangan. Seorang pembantu perempuan, usianya baru sekitar 20 tahun, meletakkan dua cangkir minuman segar. Nyi. Uh, uh, Rumpon? Iya, Nyi. Ah, ini anak yang sering kuceritakan padamu. Ah. Dulu dia kutinggalkan masih kecil. Dan sekarang sudah besar seperti ini. Ah, bagaimana aku bisa mengenalinya kalau kebetulan ketemu di jalan ya? Uh, uh, ini yang namanya Woro Kembang Sore ya, Nyi? Iya, Wah, inilah. Iya. iya, Woro Kembang Sore, putri kandungku. Anak gadis Kakang Jaya Wisesa. Ayolah kembang sore, diminum. Uh, iya, Bu. Jadi selama ini kau dipelihara oleh siapa kembang sore? Uh, aku tinggal bersama Kakang Janardana. Masih sepupuku sendiri, Bu. Dia anak sulung Pak D. Jayawikrama. Oh, ya. Saya kenal baik saudara tua ayahmu itu, Kembang Sore. Mereka hanya dua bersaudara. Dua-duanya baik dan rupanya dua-duanya tidak berusia panjang. Iya, Bu. Setelah Pak Dejaya Wikrama wafat, akhirnya saya dibawa Kakang Janardana ke Antapura, Bu. Iya. Saat lamanya mereka duduk dan bicara ringan sambil melepaskan kerinduan masing-masing. Kerinduan antara seorang anak dan ibu. Woro kembang sore tampak sangat bahagia. Sekalipun dada kirinya masih terasa nyeri sedikit-sedikit, tapi wajahnya tampak berseri-seri. Demikian pula Mutmainah. Wanita tua itu pun tampak lebih bersemangat karena doanya selama ini akhirnya dikabulkan. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-45 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ivana Rose sebagai Woro Kembang Sore, Yoko sebagai Bondan Kejawan, Neni sebagai Nyiwa Didang, Eli Kusuma sebagai Mutmainah, Endang Ayu sebagai pelayan wanita, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Peristiwa apa saja yang akan dialami Woro Kembang Sore selama tinggal bersama ibunya? Lalu, bagaimana dengan kelanjutan kisah antara Woro Kembang Sore dengan laki-laki tampan penolongnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bu.